berada, syukur Alhamdulillah Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim Tadarus Bimbingan Membaca dan Bimbingan Memahami Al-Quran Kita pagi ini masih di surah ke-102 ya Surah At-Takasur Sedangkan pembacaan Al-Mushaful Murata Untuk ibu dan bapak Untuk besok bisa dipersiapkan Surah Al-Qasas masih ini Surah Al-Qasas diawali dari ayat 67 hingga ayat ke-88. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat ke-20. Baik, terjemah perkataannya kemarin sudah kita kaji. Kita ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh sadri wa yasirri amri Wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.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 Coba deh, Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan. Libur hari ini enggak sekolah? Enggak ya? Mukti enggak libur ya sekolahnya, liburnya hari Jumat. <clears throat> Baik, silahkan dibaca takasir, dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hati zurtumul makabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun terus kala kala lau tak lamun il mayakin lata المستقيم ثم تسألن يومئذ عن النعيم Uh, Uti ikronya sudah sampai ayat apa hafalannya? Ikro coba. Ikro. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ikro bismi Bikallazi khalaqa Khalaqal insana min alaq Iqra rabbukal akram Allazi awwama bil kolam Alama insana malam ya'lam Wallah inna insana layabqa Arra'ahu stawa Inna ila rabbika ruj'a Arra'aita in Eh, enggak, belum ke sana. Arra'aita alladhi yadaha abdan ila sallah Ara'aita in kana al hura Au amaro bitakwa Terus? Ara'aita in kazzaba. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam? Alam ya lam bi anna Allah khayara. Kalla. Kalla la illam. Yang? Lahi. Lanas fa'am. Fa'am. Bin. Bin nasiyah. Nasiyatin khati ah. Terus? Fal? Fal. Ya da'una dia. Fal da'una dia. Sanad uz. Sanad uz. Zabat, jangan us. Sanad uz zabaniya. Sanad uz zabaniya. Kalla Kalla La tuti'hu wasjud waqtarib Gitu ya jadi belum hafal semua. Alhamdulillah ya hafalannya. Terima kasih sayangnya. Oke, sana di luar ya. Hmm, terima kasih Mukti. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemer Jakarta itu gambaran anak-anak bisa ya ternyata itu Mukti sih belum seberapa masih ada yang lebih pinter lagi ya Masya Allah hmm, karena anak-anak itu masih bersih masih suci makanya Imam Syafi'i mengingatkan kalau kita ingin ilmu-ilmu Allah perjauh jauh dari maksiat gitu ya karena kalau setiap maksiat yang ada itu bisa menghapus ilmu-ilmu yang ada. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaqumut takasur, alhaqumut takasur telah melaikan kamu at-takasur berbanyak-banyak bermegah-megahan hatta zurtumul makobir hingga kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul makobir hatta hingga zurtum kamu melewati atau masuk makobir ke dalam kubur. Kala saufa ta'lamun. Kala sekali-kali tidak. Saufa kelak ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Summa kala saufa ta'lamun. Summa kala kemudian kala sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kala sekali-kali tidak ya laut laut ta'lamun jika kamu mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yang pasti ya ilmu yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri latarawunnal jahim bagaimana neraka jahanam latarawunna sungguh kamu akan melihat apa al jahim neraka jahim thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im Suma kemudian latus alunna sungguh kamu akan ditanya. salah ya salu itu. Suma latus alunna sungguh yang menyebabkan sungguhnya nun bertasjidnya tuh. Latus alunna lahnya, Ya. Latus alunna sungguh kamu akan ditanya yaumail pada hari itu anin na'im. Jadi tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Dibuat apa? Untuk apa? Ini ya. Baik kita lihat uh, tafsir Al-Misbahnya, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki tafsir Al-Misbah uh, di halaman ke 485. Kemarin ada yang menanya asbabun nuzul ya, ada beberapa uh, bisa dari uh, tafsir Jalalain juga di situ ada asbabun nuzulnya. Atau Kiai Ahmad juga ada di situ ya. Baik di halaman 485 tentang surat At-Takasur ini ya namanya yang populer adalah surah At-Takasur. Ada juga yang menamainya surah Al-Hakum ya. Al-Hakum. Nah, karena awalnya gitu kan al hakum at Takasur. Kedua nama ini terambil dari ayatnya yang pertama. Ada juga yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi uh, menamainya surah Al-Makbaroh. Ini karena adanya Al-Makobir pada ayat yang kedua. Tema utamanya di surat ini adalah an kecaman, ancaman terhadap mereka yang dilengahkan oleh gemerlap duniawi dan kebanggaan atas sesuatu yang fana sambil mengingatkan tentang kesudahan semua manusia. Menurut Al-Biqai, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang apa yang diisyaratkan oleh surah Al-Adiyat tentang kebinasaan pada hari kiamat yang dilukiskan oleh surah sebelumnya itu surah Al-Qari'ah nanti yang kita akan bahas ya setelah ini. al takatsur hatta zurtumul maqabir. Saling memperbanyak bermegah-megahan kamu sampai kamu telah menziarahi kubur-kubur, sampai kamu datang ke kubur-kuburan. Kan saling membanggakan itu di asbabun nuzulnya kan begitu. Ini kuburan kuburan keluargaku, ini kuburan sukuku, ini si ini, ini si ini, si pulan si pulan, bagaimana dengan kamu? Jadi saling bangga membanggakan itu kan. Anakku seperti ini, kekuasaanku seperti ini, ini ini ini gitu kan, saling bermegah-megah sampai dia lupa akhirnya ditutup uh, mulutnya dengan tanah itu sampai ke kuburan kan. Dalam surah al quran yang lalu nanti yang akan kita bahas tentang hari kiamat dan bahwa manusia ada yang bahagia, ada pula yang celaka. Ayat terakhirnya di surah Al-Qariha berbicara tentang siksa yang menanti kelompok yang celaka itu. Pada surah ini diuraikan sebab kecelakaan tersebut. Ayat di atas bagikan menyatakan sebab kecelakaan itu adalah karena saling memperbanyak kenikmatan duniawi dan berbangga-bangga menyangkut anak dan harta telah melengahkan kamu, telah membuat kamu lalai sampai sampai karena keengganan kalah bersaing kamu telah menziarahi kubur-kubur leluhur kamu untuk membuktikan keunggulan kamu. Ini kuburan kuburan kelompokku, kabilahku, ini sukuku, ini pahlawanku dan segalanya. Tapi dengan tujuan untuk saling bermegah-megahan, saling melalaikan itu ya, saling berbangga-bangga sehingga lalai. Atau kelengahan itu berlanjut sampai ajal menjemputmu. Kata Al-Hakum, Al-Hakum telah melengahkan kamu ini terambil dari kata-kata yalha, yalha, laha yalha ya. Yakni menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan yang lain yang biasanya lebih penting. Gitu ya kan. Karena ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk harta sampai lupa. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya, bukan tidak boleh punya pangkat dan wibawa. Tapi jangan sampai pangkat, harta, kekayaan itu sampai melupakan Allah. Lalai gitu. Ya. Kata at-takasur terambil dari kata kasroh ya. Banyak kasirah ya. Kasrah ini banyak. At-takasur. Nah, ini at-takasur ini menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing. Semua berusaha memperbanyak seakan-akan sama-sama mengakui memiliki lebih banyak dari pihak lain atau saingannya. Tujuannya kan untuk bersaing ini hartaku, ini kekayaanku, ini anak-anakku sudah jadi seperti ini, seperti ini, ini, ini, ini, ini, macam-macam. Semuanya saling bangga membanggakan. Tujuannya adalah berbangga dengan kepemilikannya. Dari sini kata tersebut digunakan juga dalam arti saling berbangga-bangga. At-takasur adalah persaingan antara dua pihak atau lebih dalam hal memperbanyak hiasan dan gemerlap duniawi serta usaha untuk memiliki sebanyak mungkin tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama yang berlaku. Yang dikecam oleh ayat ini adalah persaingan yang demikian itu sifatnya dan yang mengakibatkan allahwa, yakni mengabaikan seseorang, lengah, serta mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Paling sedikit ada tiga ayat yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat melengahkan manusia. Pertama adalah adanya angan-angan kosong. Ini bisa Ibu, Ibu Jubaidah nih ya. Ibu yang lain bisa ditulis, bisa dilihat di surat Al-Hijr ayat 15. Ini membuat manusia menjadi lengah itu karena memiliki angan-angan kosong, hayalan yang terlalu terlampau jauh. dilihat ya di surat Al-Hijr ayat 15. Kemudian yang kedua, sebab kita memiliki angan-angan yang kosong ini karena perniagaan dan jual beli. Dilihat di surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-37. Mm -hmm. Kemudian yang ketiga, kita lalai itu karena harta dan anak-anak. Bisa dilihat di surah Al-Munafikun, surah 63 ayat yang ke-9. ya. Nah, kelengahan mengatur manusia bersaing tanpa batas sampai-sampai mengantar mereka ke kubur untuk membuktikan betapa besar pengaruh dan betapa banyak jumlah pengikut mereka atau sampai-sampai mereka menghitung pula orang-orang yang wafat di antara mereka. Nah, persaingan itu juga tidak akan berhenti sampai kamu telah menziarahi kubur. Dalam arti sampai kamu dikuburkan, yakni sampai kamu mati. Memang menumpuk harta atau memperbanyak anak dan pengikut apabila motivasinya adalah bersaing, maka ia tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kematian. Karena yang bersaing tidak pernah puas Terlalu saja tergambar di dalam benaknya adalah banyaknya harta, kedudukan yang lebih tinggi serta pengikut dan pengaruh yang lebih besar dari apa yang telah diperolehnya. Sampai-sampai mungkin saja dia akan menyaingi Tuhan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Fir'aun kesombongannya dia. Jika keadaannya sudah demikian, maka persaingan begitu juga kelengahan dan kelalaian baru akan berakhir setelah yang bersangkutan dikebumikan, dikesukabumikan, eh dikebumikan ya kekubur. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, seandainya seorang manusia yang lengah memiliki dua lembah yang penuh emas, niscaya pasti ia masih menginginkan lembah ketiga. Tidak ada yang memenuhi rongga atau ambisi putra-putri Adam kecuali tanah. Sambil membaca alhaakumut takasur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, putra-putri Adam berkata, "Hartaku, hartaku, wahai manusia, engkau tidak memiliki dari apa yang engkau anggap hartamu kecuali apa yang telah engkau makan dan engkau habiskan." atau apa yang engkau pakai dan lupa dan lapukkan atau rusakkan atau apa yang engkau sedekahkan sampai habis selain dari itu semua akan engkau tinggalkan untuk orang lain. Demikian hadis riwayat Imam, uh, Imam Muslim ya. Kemudian kata zurtum seakar dengan kata ziarah, kunjungan. Ia biasa digunakan kata ini untuk menggambarkan kunjungan yang singkat, yakni berkunjung ke satu tempat bukan untuk menetap. Jadi salah kalau orang mening meninggal dikatakan selamat menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Itu ungkapan harus dipertanyakan karena kematian dikubur bukanlah hal tempat terakhir, tapi itu ada persinggahan sementara. Terakhir adalah tujuannya apakah orang itu ke surga, ke jana atau ke neraka. Jadi salah kalau mengungkapkan ke kubur tempat peristirahatan terakhir. Itu bukan terakhir, hanya kunjungan. Demikianlah juga kunjungan atau keberadaan seorang yang dikubur baik kunjungan berupa datang ke kubur untuk berbangga-bangga maupun kunjungan setelah kematian, yakni terkubur di sana. Semuanya bersifat sementara, tidak terus-menerus, karena masih ada tempat yang lain akan menjadi tempat tinggal yang lama selama-lamanya di luar alam dunia dan alam kubur yaitu alam akhirat. Kata al-Makobir hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran ia semakna dengan makbaroh, yakni tempat pemakaman. Sementara ulama berpendapat bahwa kata makobir yang dipilih di sini agar terjadi persesuaian dengan bunyi dengan akhir yang lalu. Tetapi jawaban ini tidak memuaskan karena persesuaian itu dapat juga terjadi bila kata kubur yang dipilih. Ya. Pakar bahasa dan tafsir dari Mesir mengungkapkan bahwa satu tempat pemakaman dinamai kubur. Bentuk jamannya adalah kubur ya, kobaro ini kubur. yakni tempat-tempat pemakaman. Lalu bentuk jama dari sekumpulan kubur atau tempat-tempat pemakaman ini adalah makbaroh. Kemudian bentuk jama dari makbaroh adalah makobir. Demikian kata yang digunakan ayat ini digambarkan pelipat gandaan beruntun pelipat janan ini di samping mengandung persesuaian dengan akhir huruf ayat yang lalu, juga yang lebih penting adalah persesuaian dengan kecaman memperbanyak yang didukung oleh pesan ayat pertama yaitu at-takatsur. Itu. Itu dulu ya. Nanti kita teruskan ayat ketiga keempatnya. Ya Allah, ya Robi, kalau ada orang yang belum sadar men hidup ini mau kemana, mau seperti apa. Barangkali ada baiknya setelah ini pergi ke kuburan, lihat. Karena kafabil maut, mau itu. Cukuplah dengan kematian itu ada nasihat. Untuk orang-orang yang memiliki akal dan pemikiran yang sehat. Barangkali bisa diungkapkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, Aku duduk bersama Rasulullah Sallallahu Kemudian datang seorang lelaki Ansor memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Lalu orang mukmin, lalu seorang Ansor ini, seorang mukmin ini bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang Muslim yang utama, yang baik, yang terbaik adalah yang akhlaknya baik di antara mereka. Yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Lalu orang Ansar lelaki ini bertanya lagi. Orang mukmin mana Rasulullah yang cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanyak menjawab, yang cerdas adalah <clears throat> yang terbanyak mengingat kematian di antara mereka dan yang terbaik persiapannya dalam menghadapi kehidupan sesudahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan." Para ulama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni mengingat kematian ini adalah perkataan yang ringkas namun mengandung pengertian yang luas dan nasihat yang dalam. Jika beliau menyebut kematian secara nyata, niscaya akan mengganggu kenikmatan hidup dan mencegah orang untuk mengingat atau mensyukurinya serta pesimis terhadap kehidupan. Sementara itu, jiwa yang beku dan hati yang lalai membutuhkan nasihat dan tutur kata yang luas. Dengan demikian Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 185, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Sudah cukup untuk dijadikan bahan renungan oleh pendengarannya kita. Masya Allah. E, eh, kemarin ada yang bertanya, buku apa sih Pak Ari yang yang berhubungan dengan dengan Abu Bakar, eh, dengan ya Umar ya Umar yang dibunuh oleh orang oleh budak majusi. Orang yang soleh kok berakhir seperti itu kehidupannya, masya Allah. Ya, eh, akhirnya, tapi bukan tercela, bukan. Justru ini menggambarkan orang yang soleh aja akhirnya ditusuk sampai tiga kali tusukan dengan pisau yang beracun. Allah Rabbi. Ini di buku Malam Pertama di Alam Kubur. Ini sudah saya miliki buku ini setahun yang lalu, tapi baru saya ungkap kembali. Insya Allah ya, buku ini bagus sekali. Malam pertama di alam kubur. Ini coba bayangkan, gambarkan. Orang yang soleh, hamba Allah yang mulia, Nabi terakhir, saat mengakhiri kehidupannya ternyata juga uh, sampai repot, payah, sakit dulu. Ini karena apa? Jadi jangan kaget kalau orang kafir kok meninggalnya kadang-kadang ada yang seperti muda. Karena memang dia diperhitungkan nanti di akhir. Sedangkan orang yang soleh dan soleha seperti susah karena ingin Allah membersihkan dari dosa-dosanya. Apakah kita terketuk hati coba? Ini dari ungkapan yang yang ada dari malam pertama di alam kubur. Nanti kapan ibu bisa lihat di halaman ke-12. Di sini sketsa akhir kehidupan orang yang soleh. Demi Allah, itulah keberuntungan yang besar. Ketika dihadapkan pada Rabbul Alamin, mereka bangga dengan cara kematian yang mereka alami. Wajah mereka putih dan derajat mereka tinggi. Orang-orang soleh menghadapi kematian dengan jiwa yang tenang. Tujuan mereka hanya satu, mati, wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dilihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana akhir dalam kehidupan Rasulullah? Dalam kitab Bukhari dan Muslim dan lain disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari menunaikan haji wada, haji terakhir, beliau jatuh sakit. Penyakit inilah yang menyebabkan beliau meninggal. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Dilihat dari ucapan dan pandangan matanya, seolah beliau hendak meninggalkan dunia fana ini. Ketika demam yang beliau derita semakin hari semakin jadi. Dan beliau yakin akan segera berpindah ke alam lain. Ia ingin berpesan kepada orang-orang umati, umati selalu. Yang diingatkan Nabi adalah umatku, umatku, umatku. Beliau membalut kepalanya, lalu menyuruh Fad bin Abbas untuk mengumpulkan manusia di masjid. Ketika orang-orang telah berkumpul, Beliau dipapah oleh Fad menaiki mimbar. Setelah memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, beliau bersabda, "Amma ba'du." Masa pergantian ini telah dekat dan kalian tidak akan melihatku kembali di tempat ini. Maka siapa saja yang aku telah menjilid punggungnya, inilah punggungku, hendaklah ia membalasnya. Barang siapa aku ambil hartanya, inilah hartaku dan ambillah Barang siapa aku celah kehormatannya, maka andalah ia membalasnya. Rasulullah maha bijaksana, ya Allah, ya Rabbi. Beliau mengingatkan, beliau ingin jangan sampai salah seorang dari kalian sahabat-sahabatku khawatir aku akan dengki padanya. Kedengkian bukan sifat dan karakterku, kata Rasulullah. Yang paling aku sukai dari kalian adalah yang berani mengambil kembali haknya yang mungkin telah aku rampas atau memaafkan aku sehingga kelak aku menghadap Allah dalam keadaan tidak mensolimi seorang pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Kini demam yang beliau derita telah menggerogoti tubuhnya. Dengan susah payah beliau berusaha keluar ke masjid untuk sholat bersama bersama sahabat. Hingga waktu itu beliau telah sholat maghrib bersama mereka pada hari Jumat. Kamis besok Jumat ya. Dan beliau masuk ke rumahnya. Demamnya terus saja meninggi. Para sahabat menjadikan kasur tempat beliau berbaring. Sementara demam beliau terus meninggi. Orang-orang telah berkumpul untuk menunaikan sholat isya. Mereka menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mengimami mereka. Padahal penyakit Rasulullah telah demikian kronis demam yang tinggi. Beliau berusaha bangkit, namun tidak mampu. Akhirnya dengan sangat pelan, Rasulullah SAW mencoba kembali untuk bangkit. Sebagian orang berseru, salat, salat. Rasulullah SAW menatap orang-orang di, di sebelah di sebelahnya dan berkata, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian sudah solat? Belum ya Rasulullah. Kami menunggumu, wahai Rasulullah, jawab mereka. Waktu itu panas badan beliau membuatnya tidak mampu bangkit. Beliau berkata, tuangkan air dalam sebuah bejana. Mereka pun memenuhi permintaan beliau dengan menuangkan air dingin dan menaruhnya dekat beliau untuk mengkom mengkompres seluruh badannya karena badan Nabi panas yang tinggi. Dikompreslah oleh para sahabat Akhirnya suhu badan beliau turun. Ketika beliau merasa sedikit agak segar, beliau meminta bejana tadi disingkirkan dari tubuhnya. Ketika mencoba bangkit dengan kedua tangannya, beliau jatuh pingsan. Pingsan tidak sadar. Begitu siuman, pertama kali yang beliau tanyakan adalah, Apakah orang-orang sudah sholat? Mereka menjawab, Belum ya Rasulullah, kami menunggumu ya Rasulullah. Allah Rabbi, tuangkan air dalam bejana agar bisa membasuh Tuangkan air dalam bejana agar aku bisa membasuh. Saking panas Rasulullah ini. Rasulullah meminta seperti itu. Mereka memenuhi permintaan tersebut. Ketika Rasulullah saw Alaihi Wasallam merasa sedikit enak, beliau hendak berdiri, namun jatuh pingsan, pingsan lagi, pingsan lagi. Ketika si Uman pertama kali yang beliau tanyakan adalah, apakah orang-orang sudah sholat? Mereka menjawab, belum. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Karena sholat adalah cirinya orang beriman. Kalau tidak sholat berarti dia kafir. Tuangkan air ke dalam bejana, pinta beliau. Para sahabat, para sahabat segera memenuhi permintaan beliau. Lalu dengan air yang dingin itu di tubuh beliau diguyur. Beliau mengisyaratkan dengan tangan. Cukup, cukup. Kembali beliau mencoba bangkit namun juga kembali pingsan. Keluarga yang menyaksikan kondisi beliau terharu. Air matanya mereka meleleh. Sementara itu orang-orang tetap menunggu beliau di dalam masjid. Ketika beliau sadar, siuman dari pingsannya. Beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah, aku menunggumu. Jawab mereka, Rasulullah berharap mampu berdiri untuk sholat berjamaah bersama mereka. Namun penyakit yang mendera dirinya semakin parah. Penyakit yang mendera jasadnya berbarokah ini yang telah menolong agama Allah berjihad atas nama Rabbnya semesta alam. Tapi nggak bisa, nggak bisa bangun. Berdiri kemudian pingsan lagi, berdiri pingsan lagi seperti itu. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Jasad itu telah Jasad itulah yang telah merasakan manisnya ibadah sekaligus kerasnya kehidupan beliau. Jasad yang terdiri dari dua kaki beliau yang bengkak karena menambah berat badan dalam sholat malam yang begitu panjang. Yang terdiri dari dua mata yang sebab karena menangis takut kepada Allah. Jasad yang telah merasakan beratnya perjuangan di jalan Allah. Telah berlapar-lapar dan berlap berperang di jalan Allah. Ketika merasa tak mungkin lagi bangkit, beliau menoleh ke arah sahabatnya sambil berkata, suruh Abu Bakar untuk mengimami mereka. Abu Bakar pun menjadi imam. Tangis kesedihan Abu Bakar sebagai imam membuat para makmum tidak mampu mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang, di, yang dibacakan oleh Abu Bakar ini. Karena sedihnya Abu Bakar. Akhirnya sholat isya rampung ditunaikan. Lalu mereka berkumpul melaksanakan sholat subuh dengan Abu Bakar sebagaimana sebagaimana biasa Abu Bakar jadi imamnya. Begitulah yang terjadi dengan hari berikutnya. Mereka sholat dengan Abu Bakar menjadi imam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tak berdaya di atas kasur. Hingga suatu ketika hendak sholat zuhur atau sholat asar pada hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kondisinya agak membaik. Beliau memanggil Abbas dan Ali radhiyallahu an untuk memapahnya keluar dari kamar. Perlahan, kedua kaki menapaki jalan. Beliau menyikap tabir yang memisahkan kediamannya dengan masjid. Tabirnya disingkap, ternyata kaum muslimin lain sedang memenuhikan salat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang berjejer rapih dalam salat dalam saf salat mereka. Terpaku beliau memandang mereka. Rasulullah memandang wajah-wajah mereka yang telah sholat berjamaah. Yang penuh berkah. Dan jasad-jasad mereka yang suci. Setiap orang dari mereka pasti pernah mendapat musibah di jalan Allah. Allah Rabbi bayangkan. Di antara mereka ada yang tangannya terpotong karena korban dari peperangan. Matanya tercongkel dan ada yang tubuhnya dipenuhi bekas luka. Beliau selalu sholat berjihad dan bermajlis bersama mereka. Berapapun malam yang beliau gunakan untuk sholat malam, mereka pasti melalui juga dengan sholat. Berapapun jumlah hari yang beliau lalui dengan puasa, mereka pasti melaluinya juga dengan puasa. Betapa mereka sabar menerima ujian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga memanjatkan doa yang tulus bersama beliau. Berapa banyak dari mereka yang rela berpisah dari keluarganya dan saudara jadi demi menolong agama Allah. Mereka tinggal. Mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai dan tanah air mereka. Karena cintanya kepada Rasulullah dan kepada agama Allah. Tetapi di hari itu beliau Rasulullah akan berpisah meninggalkan mereka. Menuju alam akhirat, alam yang kekal dan nyata alam yang mereka pun telah rindu untuk segera menghuninya. Rasulullah tersenyum melihat mereka sedang sholat. Senyuman itu membuat wajahnya berseri bagikan bulan purnama. Lalu beliau memasang kembali tabir dan berbaring lagi di atas kasurnya. Sholat it, setelah itu, mulailah sakatul maut mendatangi beliau. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, Aku menyaksikan Rasulullah hendak wafat. Ketika itu di dekatnya ada mangkok berisi air. Nih bayangkan. Rasulullah aja betapa seperti ini menghadapi kematian. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Beliau celupkan tangannya ke mangkok itu. Lalu mengusap wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya dalam kematian ada fase yang menyakitkan. Fatimah radhiyallahu anha menangis dan bertanya, Begitu sakit wahai ayah? Beliau menoleh ke putrinya tersebut dan menjawab, tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah ini. Ini membayangkan, menggambarkan betapa sakitnya akhir dari akhir Rasulullah saat akan berakhir dalam kehidupannya akan wafat. Bagaimana dengan kita? Tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah itu. Fatimah mengusap wajah ayahnya dan mendoakan kesembuhan. Tetapi beliau berkata, tidak anakku, aku malah berharap segera bertemu dengan Allah bersama Jibril, malaikat eh, Mikail dan Israfil. Allah Rabbi, insyaAllah. Ketika tubuhnya mulai melemah, dalam sakratul maut yang dahsyat itu beliau mengulang-ulang kalimat yang ia pesankan pada orang-orang sepeninggalannya. Bahkan kalimat yang berulang-ulang itu adalah pesan yang terpenting. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida istadda ghadaballahi 'alal qaum ja'alu quburo anbiya'ihim masajid sesungguhnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Allah sangat murka sekali kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah salat, salat dan budak-budak kalian. Lalu roh beliau meninggalkan jasad beliau. Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku. Telah wafat penggawa para nabi dan pemimpin orang-orang bertakwa serta kekasih Rabbul Alamin. Beliau wafat tanpa menzolimi siapapun atau melukai orang seorang pun siapapun tidak ada tanpa ternoda oleh harta yang haram, tanpa gibah dan dosa. Bahkan beliau wafat dalam kondisi menyeru kepada Allah. Semoga Allah semoga Allah mencurahkan ampunan kepadanya. Beliau menyuruh solat dan beribadah kepada Ar-Rahman, melarang syirik dan ibadah kepada berhala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepada kalian seorang rasul dari dirimu sendiri. Ia merasa berat dengan apa yang kalian derita. Sangat sayang kepadamu, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Demikian akhir dari kehidupan Rasulullah. Bisa dibayangkan, Rasulullah apa saja seperti itu. Bagaimana dengan kita, Masya Allah. Baik, ada waktu? Maaf ya, terbawa, terbawa sedikit, Masya Allah. Jangan lupa hari ini ada taklim di Parung ya. Yang ingin hadir jam 9.30 ada pengajian di Parung ya. Di Parung dan jangan lupa eh, di hari Jumat juga ada pengajian. Hari Jumat di Depok ya. Eh, biasa jam 9 pagi dipindah menjadi uh, sore ya. Jam 1 bukan sore siang ya. Pada, pada pada Jumat pokoknya ibu sudah Jumatan sudah ada di tempat ibu dokter ya. Kami bapak-bapaknya Jumatan di sekitar uh, Depok di situ. Ini. Uh, eh, Allah hari ini kita ada taklim di Depok ya yang ingin hadir, yang ingin datang silahkan ke perumahan Parung Villa di Kelurahan Warung Jaya Parung Bogor. Di Musola Takwa dari Parung ke arah Ciseeng, sebelah kiri pom bensin sebelah kanan Indomaret masuk kanan ada musola di situ ya ada musola at-taqwa tanya aja musolanya Bapak Sopa insyaallah kami ada Pak dengan Pak Prianto ya e, dijemput hari ini insyaallah mudah-mudahan lebih pagi dari sini jalan sampai di sana lebih cepat baik yang ingin mencoba silahkan at-takasur di 0812 8287881 ya lewat telepon aja ini ya kami berikan kesempatan yang ingin mencoba ini banyak sekali SMS mohon maaf be, tidak bisa kami buka sekarang ya baik yang ingin mencoba silahkan uh, ya assalamualaikum radionya dikecilin ya volumenya volume radionya dikecilkan kalau ingin masuk silahkan ah masih volumenya dikecilkan mm -mm. kayaknya pakai teleponnya pakai Telkom apa handphonenya yang jaringannya jangan jangan yang ini ya GSM ya. Ini uh, jaringannya kurang bagus, mohon maaf kayaknya. Itu Reptilino yang jaringannya Asia kurang bagus. Yang satu lagi kalau ke handphonenya. Itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. ألهاكم التكاثر بقى شيء حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Jadi untuk bacaan nanti insya Allah Sabtu dan Minggu uh, At-Takasur ini kami ulang. Jadi mengingat pentingnya surat At-Takasur ini karena selama ini kita baca surat At-Takasur, surah Al-Asr tapi tidak ada bekas. Habis baca kita ketawa-ketawa padahal Masya Allah ya. bagaimana Sayyidina Umar saat akan mengakhiri dalam kehidupannya. Sayyidina Abu Bakar juga sama seperti itu. Bahkan di akhir kehidupannya saat sakit, beliau dipanggilkan dokter. Kata dia, kata kata Abu Bakar, Dok, dokter dokter sejuta berapapun dokter yang datang tidak akan bisa mengalihkan bahwa hayatku akan berakhir. Ini bukan berarti kita tidak boleh berobat ke dokter. Ini kan kalau sudah azal tiba ya siapapun tidak ada yang bisa mengundurkan. Ya. Nah ini bagaimana akhir kehidupan Umar ya ditusuk sehingga ususnya terburai. Saat minum kok di perutnya keluar air. Ternyata memang ususnya terburai. Allah Robi tiga tusukan. Allah Robi bagaimana Rasulullah berakhir dalam kehidupannya dalam sakit demam tinggi eh, ada air di situ sampai panasnya seperti itu. Bagaimana dengan kita akan berakhir dalam kehidupan ini Allah Rabbi. Kafa bil maut ma'idah. Cukup dengan kematian ini nasihat. Insyaallah uh, untuk besok masih surat At-Tahrim. Jadi kami pisah-pisah kelas ya. Ada kelas B, ada kelas C. Uh, kelas C nanti kita rubah menjadi kelas A. Kelas A yang mahir berarti. Kenapa ada kelas? Karena memang ternyata kadang-kadang ada orang yang nekat. Belum bisa masuk di situ ya susah jadi sehari B, sehari C. Jadi insya Allah untuk besok Jumat kita uh, ada taklim di Depok jam uh, pada zuhur ya, pada sholat Jumat, Jumatan. Ya, mungkin ibu-ibu zuhur dulu. Nah kita sholat Jumat di sekitar Depok. Jadi insya Allah hari ini juga ada taklim di Parung. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 8287881 0812 828 7881 yang banyak SMS. Pak Ari, apa yang tadi baca dari ini ya? Malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur ditulis oleh Dokter Aid al Korni MA. Ada juga kehidupan sesudah mati. Ini Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Barangkali hari hati kita selalu keras. Kenapa? Ya ini. Coba sekali-kali dengan kematian. Berziarah ke kubur. Karena dengan kubur itu litu zakirul maut untuk mengingat kematian. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian kehendaki, akan saya beri. Tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang kuat dan berusaha." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio